Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Uh, dengan hamba Allah di Hong Kong. Dengan hamba Allah dan Hong Kong. Ibu? Di mana? Passwordnya Ibu? Di mana Ibu? Eh, hamba Allah dari Hong Kong Bu ya. oke? Hamba hamba Allah dari Hong Kong. Baik, ya. baik. Passwordnya Ibu? Al-Bajah TV dan radioku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli.

tapi orang tua saya tidak amanah dia uangnya untuk membangun pagar untuk istri untuk ibu tiri saya untuk apa untuk ibu tiri saya ibu tiri untuk rumah ibu tiri saya padahal saya sendiri butuh rumah dia keluarga saya mungkin tidak punya rumah setelah itu uang yang saya titipkan kepada ayah saya malah utangkan ke orang lain sama ayah saya dia padahal uang itu untuk bangun rumah iya. akhirnya setelah bangun rumah utangnya kurang akhirnya ayah saya utang sini utang situ akhirnya saya sendiri ditagih utang dia

Baik, ya. Bu. Baik. Baik. Ya. Amin. Ya, baik. Ya. Baik, Ibu, terima kasih dengan hamba Allah. Ibu hamba Allah dari Hong Kong, silakan untuk jawaban kami persilakan kepada Bu ya. Baik. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang amat besar dan pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbakti kepada orang tua ternyata bukan saja urusan materi. Selama ini orang menganggap berbakti pada orang tua dengan memberikan materi. Tapi kita harus tahu materinya untuk apa. Apakah digunakan untuk kebaikan atau tidak. Kalau ternyata materi tersebut tidak digunakan untuk kebaikan, justru berbakti kita adalah tidak memberi materi kepada orang tua. Contoh ini, contoh ekstrim, contoh yang keras. Ada seorang tua jago mabuk. Oke, okay, saya sebagai anak ingin berbakti pada orang tua. Biar saya catat abah untuk mabuknya ini 500 ribu setiap minggu. Tidak berbakti. Baik, akan tapi lihat, asalkan itu bukan sesuatu yang haram, lalu anda berikan kepada orang tua anda bagian daripada bakti. Dan setelah anda memberi, jangan anda menginginkan kembali kepada anda. Kalau anda ingin membangun rumah, bangunlah rumah. Kalau Anda memberi kepada orang tua Anda, berikan kepada mertua, orang tua Anda. Kalau orang tua Anda, karena ibu Anda sudah meninggal, orang tua Anda menikah, di, diberikan kepada istrinya, istri-istrinya. Termasuk bagian bekti Anda kepada orang tua Anda adalah yang membantu orang tua Anda untuk untuk apapun, terserah mau diberikan kepada. Kalau orang tua Anda memberikan kepada istrinya, bahkan bisa menjadi kewajiban. Yang mubah saja, boleh Anda membantu orang tua Anda untuk sesuatu yang mubah. Apalagi membantu orang tua Anda untuk sesuatu yang yang wajib mungkin nafkah atau membangunkan rumah untuk istrinya. Ya boleh-boleh saja karena uang sudah Anda berikan kepada orang tua Anda. Tapi jika Anda tidak memberikan ini jadi masalah. Ternyata Anda setelah itu bertanya tentang uang Anda. Sekarang sebaiknya Anda pengen bangun rumah, bangun rumah. Tapi kami himbau Anda cepat saja kembali ke Indonesia. Berbicara yang baik dengan orang tua untuk menikah. Nanti ketahuilah Anda tidak usah sibuk insya Allah. Kalau Anda yakin. Yang mencukupi anda adalah istri. Kami menghimbau kepada adik-adik kami yang ada di Hong Kong sana, kembalilah kepada orang tua, kepada orang tua yang nanti insya Allah anda semua akan bahagia dengan suami. Yang memberi nafkah adalah suami, yang mencukupi adalah suami. Anda akan bisa bersama anak-anak anda di rumah. Dan asal tahu bahwasanya jauh itu adalah bukan suatu yang baik. Kalau sudah menikah adalah selalu berkumpul dan seterusnya. Adapun jika Anda menginginkan punya rumah, Anda bangun rumah, Anda harus pisah. Uang yang Anda berikan kepada orang tua Anda sebagai tanda bakti, Anda berikan. Kalau Anda ingin bangun rumah, kalau Anda merasa orang tua Anda adalah tidak amanat karena kebutuhannya banyak, maka Anda membangun rumah tanpa harus melalui orang tua Anda. Daripada Anda nanti menjadi benci kepada orang tua karena uangnya habis terus, sampai hari ini pun rumah belum ada. Anda menitipkan kepada seseorang untuk membangunkan rumah atau Anda tabung dulu. Baru nanti kalau sudah sampai di rumah, bangun rumah. Baik, ada pun masalah pernikahan, orang tua tidak boleh melarang putrinya menikah di saat sudah jatuh waktunya. Bahkan jika sudah ada laki-laki yang melamarnya yang kufu urusan agamanya, urusan agamanya benar, dan dia layak untuk menikahi putrinya, kalau ada orang tua yang melarang anaknya menikah, hukumnya haram, kadang-kadang gara-gara kuliahnya belum selesai apalagi suruh membuat rumah sendiri. Bikin rumah itu suami, bukan istri. Bukan rumah itu adalah suamimu nanti. Jadi ya, anak, yakinlah kepada Allah nanti. Kalau tidak punya rumah, kontrak bareng-bareng indah. Daripada menunda perkawinan, apalagi sampai naudzubillah pacaran dengan cara yang haram mukaddimah mukaddimahnya, zina dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebab kehinaan. Baik sebaiknya Anda segera kembali kepada orang tua untuk bicara yang serius, Anda menikah. Dan lihat setelah itu Anda akan menemukan kebahagiaan. Dan ketahuilah wanita punya kunci kunci wanita itu agar indah dalam rumah itu adalah kunci kepatuhan. Patuh. Seorang wanita itu kuncinya agar indah dalam rumah suaminya adalah patuh. Dan duit banyak itu banyak menjadikan seorang istri tidak patuh. Hati-hati adik-adikku semuanya punya rumah sendiri, punya modal sendiri, lihat. Kecuali hati anda sudah bersih betul, boleh anda seperti itu. Kalau tidak, kadang-kadang la'alla ginah yudhiha, kadang-kadang gara-gara punya sedikit duit saja, lihat. Punya masalah sedikit langsung, cerai saja saya, itu karena dia kuat. Lihat banyak wanita yang mudah cerai itu karena dia punya sedikit kekuatan dan kelebihan. Suaminya adalah namanya manusia, suami sesaat ada lemah, sesaat ini dan sebagainya. Mestinya ada kesabaran sedikit. Kadang-kadang permasalahan itu hanya berjalan seminggu, dua minggu. Tidak seterusnya. Cuman karena seorang wanita merasa mampu, dia lihat, cerai saja saya, saya bisa kok sendiri. Waduh, hebat. Nih. Maka kadang-kadang Allah ginaha, kecukupan yang Allah berikan kepada anda bisa jadi menjadi musibah. Akan tapi kami mendoakan, semoga rizki yang Allah berikan kepada anda menjadi sebab kemuliaan. Maka segera pulang menikah. Dan jangan sampai anda melakukan yang haram dengan yang namanya pacaran. Baik, caranya sekarang harus ada rubah berikan uang untuk orang tua anda sebagai bantuan yang sudah tidak anda harap kembalinya apakah dalam bentuk rumah atau sepeda motor enggak berikan kepada orang tua selesai untuk kebutuhan orang tua anda kemudian setelah itu urusan anda tabung saja tabung tabung kalau nyicil rumah nyicil rumah beli tanah beli tanah nah, biar orang lain yang menangani yang bisa bisa mm, atau pindah ke Cirebon sini, dia ditangani sama tim dakwah Cirebon nanti. Nah, iya. Artinya ada, kalau anda bingung orang bisa, anda bisa percaya, anda bisa banyak, masih banyak. Anda bangun rumah dan sebagainya. Tapi tetap kami harap adik-adik kami yang ada di Hong Kong untuk segera kembali. Kami bolak-balik ke Hong Kong itu sebetulnya ingin membawa anda kembali ke Indonesia. Cuman sedikit yang mau dengar ini. Saya ingin kembali ke Indonesia ketemu dengan anak-anak yang cantik, yang soleh, solehah. Ketemu dengan suami, keindahan dengan suami. Waduh, nikmatnya bertemu, bersenda guru dan seterusnya. Kenapa harus berjauhan? Dan kami himbau kepada orang tua, jangan jadikan anakmu sapi perah. Dolim seorang tua menyuruh anaknya bekerja, anak perempuannya bekerja jauh-jauh, orang tuanya ongkang-ongkang di rumah. Dolim dia seorang tua. Apalagi seorang suami menyuruh istrinya kerja jauh-jauh, dianya enak di rumah nongkrong, rokok, televisi, jalan-jalan Neraka itu. Haram. Lagi-lagi bekerja, jadi nafkah. Suruh pergi ke jauh, innalillah. Suruh istri suruh kerja, kerja. Di luar negeri sana, na'udzubillah. Apa yang anda inginkan di balik itu semuanya? lo Anda bekerja, berjuang, lihat anda keluar keringat, ada pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari rizki. Kalau ternyata memang anda tidak mampu, upayakanlah bekerjanya seorang istri tetap dekat dengan anda. Karena mohon maaf, anda punya kebutuhan yang khusus, wahai kaum pria. Jangan dikasih kesempatan setan untuk jerumuskan anda. Awas. Kedekatan, jual teh bareng, jual kerupuk bareng, jual sayur bareng, jual nasi bareng, jual indah. Jadi himbauan kepada adik-adik kami khususnya yang ada di Hong Kong dan para suami yang ada di Indonesia, jangan sampai Anda membiarkan istri Anda bekerja di tempat yang jauh sehingga jauh dari kontrol Anda, sehingga di saat Anda butuh pun ternyata Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda karena istri Anda berjauhan, itu menjadi sebab musibah di rumah kita. Baik ini saja himbauan kepada adik Adinda yang dari Hong Kong, yang ada di Hong Kong agar segera kembali untuk menikah dan semoga mendapatkan suami yang bisa mencukupinya. Dan semua yang mendengar yang dari adik-adik yang di Hong Kong, semua yang mendengar kami seru, kembalilah kalau anda punya suami. Suamimu adalah keindahanmu, kenapa harus anda tinggal? Putra putrimu adalah kebahagiaanmu, kenapa harus anda telantarkan? Anda hanya mencari dunia, dunia hanya untuk membesarkan fisiknya, dan membesarkan hati dan rohnya adalah sentuhan tanganmu, wahai adik-adikku, kelembutanmu, kasih sayangmu. Lihat, maka kembalilah semuanya. Dan wahai para suami, yang punya istri kau kebetulan berjauhan segera tarik kembali itu adalah amanat kau mengambil istrimu dengan janji di hadapan Allah disaksikan oleh para saksi atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai ada berbuat dolim pada istri-istri selalu disuruh bekerja dan sebagainya kalau ada istri yang membantu pekerjaan suami hebat karena suaminya tidak mampu mungkin dia sakit dia lemah dalam urusan bisnisnya lalu seorang suami istri bangkit membantu tapi ingat tanpa mengurangi kewajibannya kepada sang suami dan harus atas restu sang suami dan jangan sampai ada di antara kita menjadi suami yang dungu lihat karena dia hanya mengharapkan harta dari istrinya sehingga istrinya jadikan sapi perah karena dia adalah pemalas karena dia adalah orang yang tidak mau berjuang maka itu adalah dolim dan dolim kepada seorang wanita tapi ingat wahai istri yang solehah kalau ternyata anda menemukan kekurangan dalam suami anda cobalah bersabar, terima karena ketahuilah inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesusahan, ada kemudahan yang Allah berikan kepada Anda. Jangan dikit-dikit nuntut-nuntut. Kalau sudah hidup dengan seperti itu, maka yang ditemukan adalah keindahan dan keindahan. Baik, ini saja.